rahmat, limpahan nikmatnya dan terlebih Allah memudahkan kita untuk mengerjakan ibadah-ibadah yang Allah wajibkan kepada kita. Salawat serta salam selalu kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subuh Senin ya seperti biasa insyaallah kita akan membahas tentang kitab Syama'ilun Nabi. Syama'ilun Nabi. Jadi versi namanya banyak, ada yang Syama'ilun Nabi, ada Syama'il Muhammadiyah, ada yang cuma Asy-Syama'il. Setidaknya kita berkumpul di sini ya, walaupun kadang ngantuk-ngantuk, kadang ada yang sedikit kada paham ya. Setidaknya kita mendapatkan empat keutamaan yang Rasul Shallallahu alaihi wasallam katakan ketika kita duduk di majelis ilmu membaca Al-Qur'an kemudian mempelajari isinya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man 'indah." hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kita mengatakan tidaklah berkumpul satu kaum di rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala yang mereka membaca Al-Qur'an kemudian mempelajari isinya. Nah, termasuk mempelajari isi Al-Qur'an adalah yang berhubungan dengan Al-Qur'an, entah itu hadis, entah itu dan macam-macamnya. Apa yang akan mereka dapatkan ketika mereka duduk di majelis ilmu langsung ya duduk langsung di sini bukan lewat radio atau YouTube misalnya duduk langsung di majelis ilmu di masjid ada empat keutamaan yang pertama adalah nazalat alaihi musakinah turun kepada mereka ketenangan kenyamanan ketentraman jadi kalau pian mauk-mauk di rumah pergi ke majelis ilmu pasti pian akan mendapatkan ketenangan yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Dan Allah akan melimpahkan kepada mereka kasih sayangnya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa haffathumul malaikah. Nah, dan para malaikat akan mengelilingi mereka atau meliputi mereka. Karena ridha dengan apa yang kita kerjakan sekarang. Yang terakhir, wa dzakarallahu fiman indah. Dan Allah akan memuji ya, memuji orang yang duduk di majelis ilmu di hadapan para malaikatnya. Setidaknya ada empat ini. Ketenangan, kasih sayang, kemudian uh, dikelilingi oleh para malaikat dan Allah akan memuji di hadapan para malaikat bahwasanya hambaku ini sedang mempelajari Al-Qur'an dan mempelajari isinya duduk langsung di majelis ilmu dengan syarat langsung datang ke majelis ilmu. Beda dengan di radio misalnya atau di YouTube, enggak mereka dapatkan. Karena syaratnya harus <clears throat> berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Minggu kemarin Ulun jelaskan uh, tentang biografi pengarang, kemudian makna syama'il, kemudian faidah-faidah atau pentingnya mempelajari syama'ilun Nabi. Ulang ulun ulang sedikit gitu ringkas saja tentang terjemah pengarang. Al-Imamul Hafidh Muhammad bin Isa bin Saurah Abu Isa. Ringkas saja. Beliau adalah seorang imam, seorang yang bergelar Al-Hafidh. Masih ingat apa makna Al-Hafidh kemarin? Ya. Seorang ulama yang hafal 100 ribu hadis beserta sanad dan matannya. Itu diantara perkataan ulama makna dari Al-Hafidh matan dan sanatnya 100 ribu Muhammad bin Isa bin Saurah jadi nama asli beliau Muhammad Muhammad bin Isa kemudian kunyahnya Abu Isa Abu Isa Muhammad bin Isa beliau dilahirkan di pada tahun 209 jadi maulid maulid itu ada dua makna ada yang tempat lahirnya dan ada waktu lahirnya. Itu namanya zaman dan makan. Isim zaman dan isim makan menunjukkan tempat, kemudian menunjukkan waktu. Itu maulid artinya. Maulid maulidnya Imam Tirmizi. Waktu lahirnya Imam Tirmizi pada tahun 209 Hijriah. Kemudian beliau dilahirkan di Tirmidh, ya di Tirmidh, salah satu tempat kota Tirmidh kampung ya. Makanya nisbah beliau, penyandaran nama beliau itu ada tiga Penyandaran nama beliau ada tiga Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidhi Orang Tirmidhi Yang kedua As-Sulami as sulami ini As-Sulami nama Qabilah Qabilah Sulami Yang ketiga Ad-Dorir Yang buta matanya Ada tiga At-Tirmidhi As-Sulami dan Abdurir orang Tirmid dari suku Qabilah Sulami yang terakhir tunanetra ya karena kebanyakan membaca dan kebanyakan menulis Abdurir jadi butanya disebabkan oleh oleh ilmu kemudian lagi rehlah beliau dalam mencari ilmu jadi kebiasaan ulama dulu mereka menuntut ilmu antar negara ya bukan cuma kota provinsi enggak antar negara kadang dari Spanyol ke Madinah, dari Yaman ke Mekah. Ya, jadi mereka karena ulama terpencar-pencar, ya, ada yang kemana-mana, ya nggak di satu tempat. Jadi untuk meluaskan ilmu mereka, mendalami ilmu mereka, maka mereka pasti rihlah pergi satu negara ke negara lain, bukan provinsi enggak, satu negara ke negara lain. Bahkan ulama mengarang satu kitab khusus yang menjelaskan rihlahnya para ulama ke berbagai macam negeri. Ar-Rihlatu fi Talabil Hadis. Ada nama kitabnya Ar-Rihlatu fi Talabil Hadis. Rihlah dalam mencari hadis yang dikarang oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Itu khusus menceritakan perjalanan para ulama ketika mereka menuntut ilmu. Jauh ya, bukan kada dari pekauman ke tujuh kada, jauh antar negara. Ya, Masya Allah semangat mereka. Para para ulama dulu. Kemudian di antara eh, relahnya beliau ke negeri Khurasan, mungkin sekarang Iran ya. Ke negeri Khurasan, ke Irak, ke Mekah dan ke Madinah. Di antara perjalanan Imam Tirmidzi dalam mencari ilmu. Ada empat negara setidaknya disebutkan oleh Imam Zahabi di Khurasan, di Irak, Mekah dan Madinah. Di mana ada sumber ilmu, di situ mereka datangi walaupun sangat jauh. Misalnya dari Andalus Spanyol ke ke Madinah ya. Yahya bin Yahya Al-Laitsi, orang Spanyol Andalus pergi ke kota Madinah berguru dengan Imam Imam Malik. Di antara guru-guru beliau Qutaibah bin Sa'id, guru Imam Tirmidzi ya, Qutaibah bin Sa'id. Ini juga termasuk gurunya Imam Bukhari. Ini gurunya para guru ya. Syekhul A'immah, syekhnya para para imam Qutaibah bin Sa'id. Makanya ada yang mengarani anak Kutai, Kutaibah, anaknya Ustaz Abu Qatadah, ngarannya Kutaibah. Ishak bin Rahwiyah, di antara guru beliau juga Ishak bin Rahwiyah, imam yang terkenal juga. Di antaranya juga Imam Al-Bukhari. Jadi Imam Bukhari juga termasuk gurunya Imam Tirmidhi Di antara muridnya Abu Bakar Ahmad bin Ismail As-Samarqandi, Abu Hamid Ahmad bin Abdullah Al-Marwazi, Ahmad bin Yusuf An-Nasafi. Makanya kalau kita ingin mengetahui gimana orang ini, ya, ilmunya gimana, lihati gurunya. Gurunya Imam Bukhari, Kutaibah dan macam-macam. Sama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, gimana muridnya? Ibnu Katsir, Ibnu Qayyim, Ibnu Abdul Hadi, ulama-ulama terkenal. Gurunya apalagi ya, muridnya sangat sangat terkenal. Kemudian pujian para ulama terhadap Imam Tirmidzi Imam Bukhari sendiri mengatakan, nah guru beliau sendiri menyaksikan bahwa Imam Tirmidzi ini begitu begitu mulia. Kata beliau, kata Imam Bukhari, jadi gurunya sendiri yang mengakui ya. Kata Imam Bukhari, "Man tafa'tu bika aktsar mimman tafa'ta." Saya lebih banyak mengambil manfaat dari engkau melebihi engkau mengambil manfaat dariku. Kata Imam Bukhari saya lebih banyak memberi, mem, mendapatkan manfaat dari engkau melebihi engkau mengambil manfaat dariku. Kata Imam Bukhari kepada Imam Tirmizi. Ibnu, Ibnu, Katsir juga mengatakan At-Tirmizi ahadu a'immatil hadis fi zamani. Imam Tirmizi adalah salah seorang imam hadis di zamannya, di masanya. Makanya ketika Imam Bukhari meninggal, itu di Khurasan ya di negeri Khurasan itu yang menggantikan beliau adalah Imam Tirmidzi. Al-Imam Tirmidzi. Di antara karangan beliau sangat banyak, yang paling terkenal adalah Al-Jami' at tirmidzi termasuk kumpulan 6 kitab Ashab Kutubus Sittah ya, Jami' at tirmidzi Ya, jadi beliau ini ulama beda, beda pendapat apakah status kitab beliau Jami Tirmidzi apa Sunan Tirmidzi. Para ulama menyebutkan yang lebih rojihnya ya, kitab beliau disebut dengan Al-Jami' At-Tirmidzi bukan Sunan. Karena kalau Sunan Tirmidzi itu pembahasan pokoknya tentang fikih, tentang fikih. Kemudian tertib babnya tentang fikih, kita kitabun niyah, kitabus shalah, kitabus shaum. Tapi kalau jami' itu mencakup umum tentang akidah, tentang tarbiyah, tentang zuhud, bukan cuma masalah fikih saja. Sama seperti Al-Jami' Sahih Al-Bukhari. Itu namanya jami' juga. Sahih Bukhari, jami' Sahih Muslim. Baru Sunan Abi Daud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasa'i. Karena mereka mengarang kitab mereka, pokoknya pembahasannya adalah tentang fikih. Dan babnya juga tentang fikih, babun niyah, babus shalah dan macam-macam. Kemudian yang terlupakan ya dari ulun minggu kemarin di sini disebutkan e, takdim atau kata pengantar yang ditulis oleh Syekh Abdul Abdul Musin Al-Abbad. Jadi kan yang ulun bawa ini syarahnya, syarah Syama'ilun Nabi Syekh Abdul Razak ya. Jadi ayahnya, abahnya memberikan kata pengantar, kata sambutan. Minggu kemarin ulun belum baca. Jadi ada beberapa catatan ya, yang ulun tulis e, kata pengantar yang ditulis oleh Abdul Musin Al-Abbad. Ini pernah eh, disebut oleh Ustaz Ahmad Zainuddin. Kata beliau salafu hadhil ummah. Semoga masih ingat. Syekh Abdul Musin Al-Abbad salafu hadhil ummah kata beliau. Generasi salaf di umat ini. Termasuk ulama yang paling senior ya, sangat tua mungkin 90-an mungkin. Dan masih mengajar di Masjid Nabawi. Jadi Syekh Abdul Musin ini gurunya para para syekh di Kota Madinah. dosen kami juga berguru kepada kepada beliau. Ada beberapa catatan, catatan. Ini kan anak beliau yang ngarang Syekh Abdul Abdul Razak. Yang pertama beliau mengatakan tentang makna hadis ya. Hadis kan maknanya ma'udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au sifatin khalqiyah au khulukiyah. Jadi yang pertama yang ditekankan beliau ketika memberi sambutan kitab ini tentang makna hadis. Hadis adalah sesuatu yang disandarkan kepada Rasul Shallallahu alaihi wasallam berupa perkataan. Jadi perkataan Nabi adalah hadis. Au fi'lin atau perbuatan. Perbuatan Nabi adalah hadis. Atau sifat khalqiyah. Nah, sifat penciptaan beliau. Misalnya Nabi rambutnya bagaimana, wajah beliau, warna kulit beliau, kemudian cara Nabi berjalan, cara Nabi menyisir, dan macam-macam. Dan kebanyakan yang menceritakan sifat Nabi siapa? Para sahabat. Jadi ketika para sahabat menceritakan sifat bentuk fisik Nabi, maka itu juga dinamakan hadis karena masih berhubungan dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam bentuk fisik beliau. Kemudian yang terakhir sifat akhlak beliau. Sifat pemurahnya Nabi. Sifat sabarnya Nabi yang diceritakan juga oleh sahabat termasuk hadis. Nah, apa gunanya fungsinya ketika kita mengetahui sifat fisik Nabi? Apa fungsinya? Syekh menyebutkan di antara fungsinya adalah untuk mengetahui kebenaran ketika seseorang bertemu dengan Nabi di mimpi. Untuk mengetahui kebenaran seseorang ketika dia bertemu dengan Nabi di mimpi. Karena fisik Nabi ketika hidup dan berada di dalam mimpi itu sama. Ya. Ketika Nabi hidup dan ketika Nabi meninggal, misalnya ada seseorang yang mengaku dia menga bermimpi kepada Nabi, maka fisiknya di waktu hidup dan di alam mimpi sama. Dan ulun pernah dengar ya. Jadi ada yang memang cerita-cerita khurafat lah. <laughs> Bahwasanya ulun waktu halus ya. Memang disampaikan oleh ustadz ya kata beliau, ketika kita bermimpi dan nabi itu dia bisa datang dalam bentuk wali di zaman tersebut. Misalnya di zaman tersebut seorang wali terkenal namanya Abdurrahman. Kemudian ulun bermimpi ketemu Abdurrahman itu bisa nabi ujar Ustaz tadi. Dan itu ulun lagi halus, memang sudah doktrin-doktrin lagi halus itu macam-macam. Nah, gimana ketika misalnya ada seseorang yang bermimpi dia mengaku nabi atau kita sendiri ya yang mungkin dimimpi dia mengaku nabi. Maka sifatnya seperti ini, seperti seperti Rasul, hidup itu gimana? Bentuk fisiknya, wajahnya, rambutnya, jenggotnya. Kalau ingin ketemu nabi, mengaku nabi tapi jenggotnya enggak ada. Nah, ini kan enggak, enggak benar. Nabi punya jenggot. Jadi bentuk fisik Nabi ketika hidup itu sama ketika ketika mimpi. Makanya ketika ada yang mengatakan mengaku bertemu Nabi di mimpi kepada Ibnu Abbas, apa yang ditanyakan Ibnu Abbas? Sifatkan bagaimana sifat fisik beliau. Disebutkan. Bukan gimana isinya enggak. Langsung ini benar enggak Nabi? Ya memang syaitan itu tidak bisa, dia menyerupai Nabi enggak bisa, tapi dia bisa bisa menyerupai bentuk yang lain, yang indah, yang tampan, yang kalau orang tidak membaca kitab ini enggak tahu sifat fisik beliau, pasti tidak tidak tahu akan mudah oleh ditipu oleh syaitan. Memang syaitan itu seutuhnya tidak bisa menyerupai Nabi, tapi dia bisa menyerupai bentuk lain, tampan, indah, bungas, dan dia mengaku Nabi. Nah, kalau kalau kadang membaca kayak ini, sangat mudah untuk tertipu. Sehingga kadang di mimpi tersebut ya, dia mengaku Nabi, dia menyuruh melakukan amalan yang yang tidak diajarkan Nabi, amalan ini, amalan itu macam-macam akibatnya dihasilkan oleh mimpi yang tidak tidak benar. Tidak benar misalnya seseorang yang bermimpi nabi kemudian ada syariat yang baru tidak benar. Di sini Syekh sebutkan ya. Tidak benar misalnya kalau ada orang yang bermimpi nabi kemudian nabi menyuruh ajaran yang baru itu tidak tidak benar kata Syekh. Kemudian yang kedua Syama'il, Syama'ilun Nabi ini, kitab Imam Tirmidzi ini adalah termasuk kitab umdah Kitab pokok ketika orang ingin e, menjadi sumber rujukan ketika menjadi seorang mahasiswa. Misalnya ulun e, seorang S1 misalnya ya. Untuk apa? sidang misalnya, bikin tesis atau skripsi tentang sifat-sifat nabi. Maka yang sebagai rujukan ulun adalah kitab ini. Kitab ini. Karena ini khusus Imam Tirmidzi mengumpulkan aspek kehidupan nabi tentang akhlak beliau, sifat fisik beliau, kemudian cara muamalah beliau, kemudian masalah baju, masalah pakaian, masalah pedang, masalah siwak, masalah celak, sebutkan di sini. Jadi kalau ulun ingin mengetahui sifat Nabi, maka rujukan ulun ke ke ini. Ini termasuk kita perujukan utama dalam mencari sifat-sifat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir catatan Syekh eh, Abdul Musin Al-Abbad kata beliau wa min haqqihi ala ummatihi an takunal alsinatu ratbatan bitsana alaihi kulli ma yaliqu bihi. Termasuk hak Rasul kepada kita, hak Nabi kepada kita kata beliau bahwasanya lisan ini tidak kering selalu basah dalam memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita diperintahkan untuk memuji dan itu adalah hak Rasul kepada umatnya. Sebagaimana kita bersalawat kepada Nabi itu juga hak Rasul kepada umatnya. Kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga kita memuji memuji beliau. Tapi kata beliau hindari memuji yang berlebih-lebihan. Jangan sampai gulu ya. Itu ada empat poin yang ulun ambil dari kata pengantar yang tulis Abdul Musin Al-Abbad. Kemudian nah makna syama'il setidaknya ada beberapa macam. Yang pertama adalah khisol. Khisol ini kebiasaan beliau. Jadi syama'ilun nabi atau secara umumnya artinya adalah aspek-aspek nabi. Yang pertama adalah khisoluhu, kebiasaan beliau. Nah, kebiasaan beliau ketika bertemu dengan anak kecil apa? bercanda gimana, kemudian menjaga mulut beliau gimana. Apakah beliau suka mencaci? Tentu, tentu tidak. Kemudian misalnya sifat fisik beliau, bentuk perawakan Nabi, ya, tingginya, kemudian matanya, kemudian rambutnya dan macam-macam. Kemudian akhlak beliau, akhlak dan adab beliau, akhlak Nabi kepada orang yang lebih tua, kepada non-muslim, kepada anak kecil, kepada keluarga. Kemudian muamalah Nabi, pergaulan Nabi kepada para sahabat misalnya, kepada istri beliau misalnya, kan disebutkan Ustaz Abu Zubair. Jadi ketika uh, salah seorang istri beliau menjulung makanan dalam bentuk piring, ya. Kan giliran Nabi itu di rumah di rumahnya Aisyah. Sedangkan di situ berkumpul para para sahabat. Dikirimlah salah seorang istri beliau. Kemudian Aisyah cemburu. Dipecahkan piring tadi. Padahal sahabat banyak. Misalnya kayak ini nah, datang bini ulun, mana piring misalnya. Kita sebagai suami pasti sopan kalau di hadapan sahabat, di hadapan jamaah misalnya kayak itu. Kalau Nabi kada. Kata Nabi gorot ummukum. Ibu kalian cemburu. Kata kata, kata Nabi Sariki, diseret ke kamar nyupani jarkada. Tapi malah Nabi memberikan uzur kepada istri beliau. Kenapa? Karena tindakan beliau memecahkan piring disebabkan cemburu. Jika kada disariki bini, padahal di hadapan disariki Nabi disariki di hadapan sahabatnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik kepada keluarganya, kepada istrinya dan aku kata Nabi yang terbaik kepada keluargaku sendiri. Nah, faidahnya ulun ulangi sedikit ringkas saja. Faidahnya atau pentingnya apa kita belajar syama'il ini? Yang pertama, kewajiban kaum mukminin, kewajiban kita sebagai umat itu beriman kepada nabi, ya termasuk rukun. Kewajiban kita adalah beriman kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan tidak bisa kita beriman kepada Nabi kecuali dengan mengenal mengenal beliau. Ya, dengan mengenal beliau. Semakin bertambahnya mengenal beliau, sifat beliau, akhlak beliau dan macam-macamnya, juga semakin bertambah keimanan kepada beliau. Gimana orang tersebut mengetahui bertambahnya keimanan Nabi dengan melaksanakan perintah-perintah Nabi? Orang semakin cinta itu semakin mengikuti. Ya, maka dia semakin terus-menerus dalam melaksanakan perintah-perintah Nabi, ajaran-ajaran Nabi. Itu yang pertama. Tidak tidak bisa kita beriman kepada Nabi kecuali dengan mengetahui beliau, mengenal beliau lebih dalam dan kitab ini nanti dikupas. Yang kedua, mencintai Nabi itu termasuk wajib Mencintai, mencintai Nabi adalah termasuk kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Ya, tidak mungkin orang beriman membenci Nabi, nggak mungkin. Kecuali orang munafik, iya ya. Dia mengatakan beriman kepada Nabi, tapi tidak menyukai Nabi, membenci orang-orang munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul. Makanya mereka dihukumkan munafik fil i'tiqad, tidak beriman sesungguhnya. Ya. Konsekuensi beriman kepada Nabi adalah mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kata beliau diutamakan kita mencintai Nabi daripada ayah, anak, bahkan manusia seluruhnya. Nabi mengatakan, "La yu'minu ahadukum hatta akun ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajmain." Tidak sempurna iman seseorang sampai kalian mencintai aku melebihi ayahnya, anaknya dan manusia seluruhnya. Jadi orang ini yang pertama kita cintai. Bagaimana cinta kalau tidak tidak mengenal beliau? Yang ketiga, bahwasanya Allah menjadikan panutan di diri beliau. Panutan kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Allah menyuruh untuk mengikuti dan mengetahui sejarah beliau. Sejarah beliau. Allah mengatakan laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada di diri Rasul sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Makanya ukuran ukuran baik dan benar adalah dari nabi. Kita salat gimana salatnya benar? Lihati nabi. Kita gimana ingin puasanya benar? Lihati nabi. Kita gimana ingin caranya bermuamalah bergaul dengan tetangga? Lihati nabi. Kita bagaimana caranya menggunakan lidah apa kata Nabi? Al-muslim man salimal muslimun min lisani wa yadihi. Bagaimana kita menggunakan mulut ini? Kata Nabi, muslim sejati yang mana kaum muslimin yang lainnya selamat dari bahaya lisannya dan tangannya. Kemudian man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, maka katakanlah yang baik atau diam. Ini masalah masalah mulut Nabi sudah atur. Kalau enggak berkata baik atau diam, pasti selamat. Berapa banyak orang yang bunuh-bunuhan karena masalah masalah mulut. Ya, terlalu mudah darah ditumpahkan karena masalah masalah mulut saja. Kemudian yang keempat, Allah menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih utama dari orang beriman diri mereka. Maksudnya Rasul itu lebih utama dari diri orang-orang beriman itu sendiri. Dari diri kita lebih utama Rasul. Makanya kita lebih mendahulukan kehendak Rasul dibandingkan kehendak kehendak kita. Rasul melarang ini, kita ingin sekali, maka kita pilih kehendak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mencurahkan tenaga beliau untuk menasehati, menyayangi, mengasihi makhluknya, umatnya. Nah, ulun pernah sebutkan sebelumnya eh, Nabi itu ada setidaknya ada empat kenapa beliau menangis. Imam Ibnul Qayyim menyebutkan di Zadul Ma'ad Nabi itu menangis dikarenakan empat sebab. Yang pertama karena kematian seseorang, karena sayang orang ini meninggal. Misalnya anak beliau Ibrahim meninggal, maka beliau menangis. Hamzah meninggal di perang Uhud beliau beliau menangis juga. Ja'far bin Abu Talib sepupu beliau meninggal maka beliau menangis juga karena sayang dengan orang yang yang meninggal ini. Yang kedua, Nabi bisa juga menangis karena takut terjadi terhadap umatnya. Takut terjadi sesuatu kepada umatnya. Nah, salah satunya adalah hadis riwayat Muslim bahwasanya Nabi anan Nabi sallallahu alaihi wasallam tala qaulullah azza wa jalla fi Ibrahim Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni Al-ayah wa qala Isa alaihi salam in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim farafa'a yadayhi wa qala Allahumma ummati ummati wa baka jadi salah satu hadis yang menerangkan nabi itu menangis dikarenakan keganangan lawan umatnya. Takut terjadi apa-apa kepada umatnya. Beliau nangis, kita pun lah nangis. Jadi pernah ya, ulun belajar ini e, setidaknya kasakar sampai habis, Bang. Di sama Syekh Anis Tahir ya, di Masjid Nabawi, pernah belajar Syamailun Nabi. Ketika ulun masuk, hanyar masuk, ini sudah mulai. Jadi mungkin sampai tamat. <laughs> Nah, Ketika beliau menjelaskan tentang wafatnya Nabi, beliau menangis. Kan biasa be, be, apa? Belajaran biasa, nggak ada apa-apa. Tiba-tiba pas beliau menceritakan tentang wafatnya Nabi, kemudian beliau beliau menangis. Dan Nabi menangis teringat dengan umatnya, takut terjadi apa-apa. Nah, di hadis ini ada dua sebab ya yang beliau takutkan kepada umatnya. Ketika Nabi kita Muhammad SAW membaca membaca firman Allah tentang perkataannya Nabi Ibrahim. Allah hikayatkan perkataan Nabi Ibrahim di Al-Qur'an, "Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas, faman tabi'ani fa innahu minni." Ketika Rasul membaca firman ini, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu banyak menyesatkan manusia. Maka barang siapa yang mengikutiku, maka dia termasuk golonganku." Ketika Nabi membaca ini, Nabi menangis. Kenapa? Takut umatnya berbuat syirik. Kalau berbuat syirik apa? Neraka kah surga kah kan seperti itu intinya. Takut Nabi seperti itu terjadi kepada umatnya. Yang kedua lagi, perkataan Nabi Isa yang Allah abadikan juga di Al-Qur'an, "In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim." Jika engkau mengadab mereka, umat saya kata Nabi Isa, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba engkau juga. Maka jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkau maha perkasa dan maha bijaksana. Farafa'a yadaihi wa qala Allahumma ummati ummati wa Setelah Nabi membaca dua ayat ini, yang mana ayat pertama Nabi takut terjadi terhadap umatnya kesyirikan, yang kedua Nabi takut hamba umat-umat beliau diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengangkat kedua tangan, kata beliau Allahumma ummati ummati. Wahai Allah, selamatkan umatku, umatku dan beliau menangis. Masyaallah. Makanya kalau kita membaca tentang akhlak Nabi ini merinding ya. <laughs> masya Allah. Terlalu perhatian kepada kepada umatnya, sangat perhatian kepada umat. Takut terjadi apa-apa kepada umatnya. Termasuk ketika di sirat di sirat jembatan ya. Nabi juga berdoa salim Allahumma salim salim. Ketika umat beliau ini menyeberang sirat jembatan yang dia lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Nabi mengatakan Allahumma salim salim. Wahai Allah selamatkan umatku, selamatkan umatku. Tinggal kita yang mau enggak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jam berapa dah? Kelewatan gaulan? Belum. Itu yang yang keempat, yang kelima pentingnya atau faidahnya mempelajari syama'ilun nabi ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah di Al-Qur'an bahwasanya Allah bersumpah di Al-Qur'an atas sempurnanya akhlak beliau atas sempurnanya akhlak beliau Allah mengatakan nun wal qalam yama yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa innaka la wa innaka la ajrun ghairu mamnun wa innaka la ala khuluqin azim Nah di ayat ini Empat ayat ini Allah menggunakan Satu, dua, tiga Satu Dua, tiga Ada tiga kalimat taukid tiga huruf yang menunjukkan penekanan. Maksudnya ya benar-benar sungguh engkau itu di atas akhlak yang agung. Jadi di sini Allah menggunakan tiga kalimat penekanan, tiga huruf penekanan. Inna wa innalaka sesungguhnya engkau, wa innaka sesungguhnya engkau, la'ala, la itu huruf taukid. Jadi penekanannya intinya adalah Rasul itu yang benar-benar sungguh bujuran akhlaknya sangat sangat mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad di atas akhlak yang sangat sangat agung. Kalau Rasul itu adalah akhlaknya sangat mulia, pasti kita harus ikuti beliau. Kemudian juga Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ditanya, "Maka bagaimana akhlak Nabi?" Maka beliau menjawab, karena khuluquhu al-Qur'an." akhlak beliau adalah Al-Qur'an. Maksudnya apa akhlak beliau Al-Qur'an? Apa yang Al-Qur'an perintahkan beliau lakukan. Apa yang Al-Qur'an larang beliau tinggalkan. Apa yang Al-Qur'an wajibkan beliau kerjakan. Isinya adalah beliau mengamalkan seluruh isi Al-Qur'an. Itu maksudnya dari akhlak beliau adalah Al-Qur'an. Yang keenam, faidahnya kita mempelajari syama'il bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh hamba-hambanya untuk bersalawat dan mengucapkan salam. Allah menyuruh kita untuk mengucapkan salawat dan salam untuk mengikuti Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang duluan mengucapkan salam dan malaikatnya baru menyuruh hamba-hambanya. Karena mengikuti Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya. Allah mengatakan, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu bersalawat kepada nabi. Nah, terjadi perbedaan pendapat. Kalau Allah bersalawat kepada nabi itu bentuknya apa? Allah bersalawat kepada nabi, Bentuknya memuji, memuji. Jadi Allah berselawat kepada Nabi, maksudnya Allah memuji di hadapan malaikatnya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau salawat malaikat kepada Nabi, malaikat juga bersalawat kepada Nabi, maksudnya adalah malaikat mendoakan kepada kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian dan ucapkanlah salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mengucapkan salawat terhadap umatnya kepada Nabi itu adalah hak Nabi. Jadi kita hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk kita mengucapkan salawat dan salam kepada kepada beliau. Yang ketujuh, bahwasanya syama'ilun nabi, syama'il nabi ini dan sirah beliau yang wangi itu termasuk metode kehidupan termasuk metode kehidupan atau pondasi kehidupan seorang muslim pondasi kehidupan seorang muslim bagaimana mereka bicara maka mengikuti rasul bagaimana salat maka mengikuti rasul bagaimana caranya e, bergaul dengan istri dan anak maka dengan perkataan Rasul. Semuanya ditimbang dengan dengan Rasul. Gimana kita bersikap, maka bersikap dengan seperti seperti Rasul. Sampai-sampai ya eh, Abdullah bin Umar, Ibnu Umar, ini kan sahabat yang paling semangat mengikuti Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul itu dibekam dan Rasul mengasih upah kepada tukang bekam tadi, ketika Ibnu Umar pun dibekam, maka beliau juga mengasih mengasih duit tadi. Kenapa? Saya ingin mengikuti Rasul. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Jadi gimana kita semestinya hidup ya di antara masyarakat maka mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika misalnya kita lewat di hadapan orang, maka Rasul gimana ketika mereka ketika beliau melewati orang-orang ya, maka beliau mengucapkan Waalaikumsalam walaupun itu anak kecil. Nabi yang mulai duluan walaupun mereka adalah anak anak kecil dan macam-macamnya. Kemudian berikutnya yang kedelapan Inna ma'rifatahu sallallahu alaihi wasallam min a'zamil umur allati tazidul iman. Nah, di sesungguhnya mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah <clears throat> termasuk perkara termasuk perkara yang besar termasuk perkara yang besar yang menambah keimanan termasuk perkara yang besar yang menambah keimanan semakin orang itu mengenal Rasul maka semakin bertambah keimanannya dan kita ingin mengenal Rasul maka caranya dengan kita para ulama yang mereka khusus kumpulkan tentang sifat-sifat Rasul Shallallahu alaihi wasallam kata beliau bahkan perkara yang paling besar ya yang mewajibkan imannya seseorang itu ketika mereka beriman dengan melihat sifat-sifat Rasul. Jadi misalnya ada orang jahiliyah atau eh, orang-orang e, kafir Quraisy ya. Tidak sedikit yang mana mereka masuk Islam disebabkan melihat akhlak Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Enggak sedikit, banyak. Ketika misalnya ada yang meminta seseorang meminta meminta kepada Nabi meminta kambing. Orang ini belum belum Islam, nggak masuk Islam. Saya minta kambing, minta domba. Kemudian Nabi kasih kambing yang ada berada di lembah dua gunung. Artinya banyak. Padahal orang ini tidak belum Islam. Nabi kasih. Kemudian orang ini balik ke kaumnya, dia menyatakan Islam, kemudian mengajak orang masuk masuk Islam dikarenakan sifat pemurah Nabi. Wahai kaumku, masuk Islamlah. Sesungguhnya Muhammad ketika dia memberi dia tidak dia tidak takut miskin. Masuk Islam lah. karena Nabi kalau memberi dia tidak takut miskin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi banyak sekali cerita yang mana orang orang masuk Islam disebabkan akhlak beliau. Makanya dakwah itu pondasinya ya. Selain berdakwah harus diiringi dengan dengan akhlak. Gak mungkin dengan kasar ya. Dengan muka masam terus gak mungkin dengan akhlak yang yang baik sehingga orang mudah menerima dakwah tersebut. Setidaknya delapan ya, delapan macam tadi ulun sebutkan kenapa kita harus mempelajari kitab ini. Kemudian uh, Sufyan bin Uyainah mengatakan juga ulun sebutkan sebelumnya Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal mizanul akbar fa alaihi tu'radul asya ala khuluqihi wa siratihi wa hadihi fama wafaqaha fahuwal haq wa ma khalafaha fahuwal batil. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia adalah timbangan yang besar atau tolak ukur yang besar. Maka kepada nabilah sesuatu itu ditimbang jadi kalau gimana kita sholatnya ingin benar, maka merujuk kepada sholat Nabi. Maka gimana kita misalnya e, puasa dengan benar, maka merujuk kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagaimana kita bertauhid, maka merujuk kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena banyak orang kadang salah persepsi tentang tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kadang sebagian orang lebih mengutamakan gurunya dibanding perkataan Nabi. Ada-ada ada seperti itu. Kalau sudah misalnya gurunya atau ustadznya atau syekhnya ngomong demikian, itu dianggap sebagai perkataan perkataan Nabi ya, yang tidak bisa ditolak. Padahal itu jelas-jelas bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Seperti itu banyak. Kita misalnya sampaikan dengan cara yang baik, pian Nabi mengatakan seperti ini, oh kada aja sih Din. Guruku kayak ini, nah sudah. <laughs> ya. Makanya Eh, nabi itu lebih utama daripada jiwa jiwa kaum muslimin ya. masa dia lebih mengutamakan apa perkataan orang lain dibanding perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala khuluqihi wa siratihi wadihi terhadap akhlaknya sirahnya dan petunjuknya maka apa saja yang sesuai dengan nabi maka itu adalah yang hak apa saja yang sesuai dengan nabi maka itu adalah hak, cara ber, cara ibadah, cara bermuamalah. Kalau itu sesuai dengan Nabi, maka itu adalah adalah yang hak. Wa ma khalafaha fahuwal batil. Apa yang menyelisihi Nabi maka itu adalah kebatilan. Jadi untuk tolak ukurnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti cinta kita kepada Nabi. Ya bukan kita bukan kita terkadang orang salah persepsi dengan kita kita mengatakan Nabi seperti ini ini ini. Kita kadang dituduh menghinakan orang lain ya. Kadang tidak boleh. Makanya kadang kenapa orang sebagian sebagian orang itu menolak kebenaran? Dikarenakan berpegang dengan ajaran ajaran nenek moyang orang Bahari kayak ini, makanya nah, kenapa jadi kayak ini? Ya. Banyak ya mereka berpegang dengan ajaran ajaran nenek moyang. Kita tidak mengharamkan ya ajaran nenek moyang selama itu tidak bertentangan dengan syariat. Sama seperti budaya, kita tidak mengharamkan budaya Selama budaya tadi tidak bertentangan dengan syariat, silahkan berbudaya, silahkan mengamalkan ajaran nenek moyang. Syaratnya selama tidak bertentangan dengan syariat. Kalau salah maka tidak tidak dikerjakan. Nah, kemudian perkataan Syekh Abdul Razak yang terakhir masih pembukaan ya. insya Allah rencana masih rencana karena Ustaz Ahmad Zainuddin sudah berangkat haji itu malam kan banyak kosong. Jadi rencananya insya Allah malam Rabu. Masih rencana semoga bisa terrealisasi. Ya. Jadi Ustaz Ahmad meninggalkan kita berhaji. <laughs> Jadi malam itu sayang kalau kada diisi. Ya. Setidaknya yang kita kaji adalah ilmu-ilmu yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Terakhir, masih pembukaan. Syekh mengatakan, Wa idza kanat sa'adatul abdi fid daraini mu'allaqatan bihadyin nabi sallallahu alaihi wasallam fayajibu ala kulli man nasaha nafsahu wa habba najataha wa sa'adaha an ya'rifa min hadihi wa siratihi wa sya'nihi ma yukhriju bihi anil jahilin bihi maka apabila kebahagiaan seorang hamba apabila kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Jadi kebahagiaan hamba di dunia dan di akhirat itu bergantung dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kebahagiaan kita itu tergantung sebatas mana kita mencari petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib kepada orang yang menasehati dirinya dan mencintai keselamatan dan kebahagiaan dia harus mengetahui petunjuk Nabi, sirah Nabi dan keadaan Nabi. Kalau kita ingin selamat di dunia dan di akhirat. Karena keselamatan kita itu digantungkan dengan petunjuk petunjuk Nabi. Kalau kita ingin ibadah, maka kita merujuk sepat. Bagaimana ibadah Nabi? Kalau kita ingin bertauhid, maka bagaimana tauhidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka kita harus mengetahui, mengenal mempelajari sirah Nabi, petunjuk Nabi, keadaan-keadaan Nabi, kebiasaan beliau dan macam-macamnya. Sehingga itu mengeluarkan kita dari kebodohan-kebodohan tentang sifat dan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita termasuk sejumlah orang yang termasuk dari golongan-golongan beliau. Nah, kemudian kata Syekh, di kitab ini ya, kitab yang dia ada di hadapan kita, ini terjemahnya. Ya. Tapi ini kekurangannya nggak ada matannya, nggak ada Arabnya. Tapi ini cetakannya bagus. Tapi cuma tidak ada <laughs> nggak ada ininya, matan Arabnya nggak ada, langsung terjemah saja. Tapi ini kitabnya bagus Masya Allah Ini terjemahannya Kemudian kata beliau walhasil anna min ni'amillahi ala abdihi al-azimah an yuyassira lahul irtibat wasilah bi syama'ilil mustafa wa khisalihil karimah fa hadza babun 'azimun min abwabil khair wa karamatun wa minnatun minallahi ala man syaa'a min ibadihi terakhir kesimpulannya kata beliau sesungguhnya termasuk nikmat Allah terhadap hambanya nikmat Allah yang paling besar terhadap hambanya Allah mempermudah hamba tersebut selalu terikat dan terhubung dengan syama'ilun nabi termasuk nikmat Allah yang besar yang agung Allah mudahkan kepada hamba itu terikat dan terhubung dengan aspek-aspek kehidupan nabi di mana berbicara ada rambu-rambunya dari nabi Bagaimana bermuamalah dengan tamu, ada rambu-rambunya dengan Nabi. Pokoknya sedikit-sedikit kita mencontoh dengan Nabi. Itu kata beliau termasuk tanda Allah memberikan nikmat yang paling besar. Manakala ada orang sedikit-sedikit dia Nabi. Gimana berbicara, Nabi sudah mengatakan. Gimana sholat, maka Nabi sudah mencontohkan kita ikuti. Kata beliau, orang yang terikat dengan aspek-aspek kehidupan Nabi itu adalah termasuk nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada hamba-hamba tersebut. Dan di hadapan kita adalah Syama'ilun Nabi yang dikarang oleh Imam Tirmidzi termasuk kitab yang paling agung, yang paling bermanfaat di babnya. Karena ini khusus bercerita tentang sifat-sifat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Masih banyak sebenarnya. Dan kitab beliau ini ya, terakhir, kitab beliau ini ada 56 bab ada 56 bab. Misalnya bab tentang pakaian Nabi, bab tentang perawakan Nabi, pedang Nabi, celak Nabi dan macam-macam. Itu ada 60 56 bab dan ada 415 hadis. Jadi kita beliau ada 415 hadis. Ya. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Insya Allah kita sambung di kemudian hari. Ini yang bisa kita sampaikan, eh, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.